Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a kathira Hafalan, Marwan? Ya? Belum, hafalan? Belum juga? Sampai dengan terakhir Nahu, sodaqallahu lin baca belum? Masih kita pada pembahasan tentang atof nasak. Atau nasak dari sisi amalan terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama yang dia yufidu Tashrik Faedahnya adalah Tashrik Menyamakan apa yang sebelum atau yang setelah huruf atof dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab dan makna. Kemudian yang kedua, faedahnya menyamakan apa yang setelahnya dengan yang sebelumnya hanya dalam i'rab, tidak dalam makna. Kemudian telah dijelaskan tentang kaidahnya yaitu bahwasanya apabila engkau mengapofkan kepada yang ma'ruf kepada yang marfu' maka dia menjadi marfu' apabila engkau mengatofkan satu kalimat kepada kalimat lain yang mansub maka dia menjadi mansub dan seterusnya dicontohkan di sini sadaqallahu wa rasuluh sadaqallahu wa rasuluh insyaallah Arabnya ya zahir ini contoh mengatofkan isim kepada isim yang lain dalam keadaan rofa sadaqallahu wa rasuluh Rasulu diatofkan dengan wawu kepada lafzu jalal Allah. Maka keduanya sama dalam hal i'rab dan juga dalam hal hukum. Sadaqa Allah wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala benar, begitu pula rasulnya. I'rabnya sadaqa fi'l madin لفظ جلال الله فاعل ورسوله الواو حرف عطف رسول معطوف على ما قبله والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تابعه في رفعه والها في محل جار بالإضافة atau bil mudhaf. Contoh yang lain wa may yuti'illaha wa rasulah. Ini contoh yang apa ini? Kalau tadi contoh yang marfu' isim diatofkan kepada isim yang lain yang marfu'. Kalau ini contoh apa? Wa may yuti'illaha wa rasulah diatofkan ya isim kepada isim yang lain yang mansub. Ini juga insyaallah ya Rabbnya jelas. May yuti'illaha wa rasulah. Man ismu syarat. ya, ismu syarat jazim tajzimu berapa fi'il lain ya. yudhi' fi'lu syarat majzum alamatu jazmi as-sukun ya. wa hurrika bil kasrah lil tiqai as-sakinaini di kasrah karena ada pertemuan dua sukun sukun yang ada pada ain yudhi' dengan sukun yang ada pada lam sehingga di kasrah wa may yuti'illah ورسوله ورسوله واو حرف عطف رسول معطوف يعني على المنصوب منصوب مثله علامة نصبه الفتحة ظهر على آخره Aminu billahi wa rasulih Ini contoh isim yang diatofkan kepada isim lain yang majrur atau yang mahfud. Aminu billahi wa rasulih. Aminu fi'lu amrin ya mabni ala hadzin nun li'annahu minal ya af'alil khamsah al alamsilah al khamsah wau dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il al alif lil lil fariqah billahi jarun wa majrur ba harfu al jar lafzul jalal Allah ismun majrur bi al ba wa alamatu jarhi al kasrah wa harfu adfin rasulih ma'tuf ya ala al-mansub mansub wa alamat nasbihi eh mabdhuf 'ala al-majrur majrur wa alamat jari al-kasrah dhahir 'ala akhirih wa mudhaf al-haban al-muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilayh Contoh yang lain wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum wa in tu'minu wa tattaqu jika kalian beriman dan bertakwa yu'tikum ujurakum pasti Allah akan memberikan kepada kalian ganjaran kalian Walayas alkum amwalakum dan Allah tidak akan meminta harta-harta kalian. Yang di sini banyak. Contoh dua apa ini? Fi'il diatofkan kepada fi'il. Di mana? di Diatofkan kepada apa? minu yang majzum. minu majzum kenapa? Sebagai fi'il syarat kan? Dimasuk oleh in. In sudah kita pernah jelaskan bahwasanya dia termasuk ada tuh syarat yang menjazamkan apa? dua fi'il. Yang pertama tu'minu, itu apa? Fi'il syaratnya tattaqu ini ma'tuf kepada tu'minu. Yu'tikum sebagai apa? Jawab syarat majzum. Tanda jazmnya apa? Hadfu harfi illah. Wahia alia. Aslinya apa? Yu'ti. Ya, ata yu'ti. Dijazmkan sebagai jawab syarat maka buang ya-nya. Yu'tikum. Kemudian Wal wawu limutlaqil jama' kita masuk kepada penjelasan tentang makna dari masing-masing huruf-huruf atof. Disebutkan oleh musannif di sini wal wawu limutlaqil jama'. Wawu itu faedahnya semata-mata untuk mengumpulkan limutlaqil jama' semata-mata untuk mengumpulkan antara apa ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hukum semata-mata untuk mengumpulkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hukum pada contoh tadi Allah wa rasuluh mana ma'tufnya mana ma'tuf alaihnya ma'tufnya mana Allah rasuluh wa rasuluh rasuluh itu yang diatofkan ma'tuf alaih mana Abdullah Allah tempat diatofkannya berarti jadi ada istilah apa ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf yang datang setelah huruf atof. Kalau ma'tuf alaih yang sebelum huruf atof. Tempat pengatofannya. Ma'tuf yang diatofkan. Badal juga mubdal minhu, ya kan sering badal dan mubdal minhu. Kalau mubdal minhu yang dibadali, badal ya badalnya. Ya, jangan di apa jangan sampai nggak paham ini istilah. Limut lakil jama' sama nggak kalimat uh, lil jam'i al mutlak li mutlakil jama' Hah? Sama enggak? Li mutlakil jama' dengan lil jam'i al mutlak. Beda. Bedanya apa? Al ah, mutlakil jama' semata-mata mengumpulkan. Tidak menunjukkan bahwasanya ini lebih dahulu atau itu lebih dahulu. Kalau mutlakil jama' untuk mengumpulkan bersama-sama datangnya. Masih ingat itu tentang mutlakul iman dan al-iman al-mutlak. Mana yang lebih utama? Mutlakul iman dengan al-iman al-mutlak. Mana yang lebih utama? Mutlakul iman atau al-iman al-mutlak? Hah? Yang lebih utama mana? Mutlakul iman atau al-iman al-mutlak? Hah? Gak tahu. Udah pernah belajar kan? Pernah belajar kan? Sudah kan di kitab itu kan ada. Kitab apa? Akidah itu Nah, anu membaca kitab tauhid betul Majid dengan apa? Pan. Bedanya mutlakul iman dengan al-iman al-mutlak. Apa bedanya? Yang mana? Ya, cukup balik. Mutlakul iman ya sekedar beriman. Meskipun imannya lemah, ya mutlakul iman semata-mata beriman. Al-mutlak al-iman imannya sempurna. Al-iman al-mutlak iman sempurna. Al-iman al-mutlak. ada di sini limut lakil jamak semata-mata untuk mengumpulkan. Tidak menunjukkan makna kebersamaan dalam hukum. Seperti Ja Muhammadun wa Amrun. Ini bersama-sama. Enggak. Sekedar dikumpulkan saja dalam hukum Arab. Apabila engkau mengatakan Ja Zaidun wa Amrun maka memungkinkan kedatangan Zaid dan Amr bersama-sama. Mungkin Zaid dulu, mungkin apa? Amr dulu. Karena wawu lakil jamak semata-mata mengumpulkan apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya. ini dalam hukum kedatangan, sama-sama datang al-muhim itu. Apakah datangnya bersamaan atau sebelumnya apa ini dulu atau itu dulu Enggak ada. Kecuali kalau ada korinah yang lain, khorijiyah. Di luar itu. dipaham ini? Wawu limut lakil jama' Contohnya di sini Ja Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ah. Ja Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ah. Datang Zaid dan Amr sebelumnya atau bersamanya. Ketika dikatakan Ja Zaidun Amrun, Ja Zaidun wa Amrun bisa Amr sebelum Zaid atau bersama-sama bisa Zaid dulu, bisa amar dulu, bisa bersama-sama. Ya. Kemudian yang berikutnya alfa litartib wa ta'qib nahu amatahu fa aqbarah. Fa faedahnya untuk menunjukkan tertib urutan. Ta'qib. Yang kedua datang langsung setelah yang pertama. Contohnya amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mematikan manusia dan mengeburkannya. Tertib, mati dulu baru dikuburkan. Dan biasanya, ya setelah mati langsung dikubur. Iya kan? Tertib itu maknanya adalah hanya yakuna al-ma'tuf mutakhiran al ma'tuf alaih. Bahwasanya ma'tuf itu terjadinya setelah ma'tuf alaih. Itu apa? Tertib. Ma'tuf terjadi setelah apa? Ma'tuf alaih. Adapun makna ta'qib <clears throat> an yakuna al-ma'tuf waqi'an 'aqbal ma'tuf alaihi muttasilan bih bila tarakhin wala muhlatin bainahuma. Ta'qib adalah agar ma'tufnya terjadi langsung setelah ma'tuf alaih terjadi bersambung. Setelah ma'tuf ali terjadi langsung, ma'tuf terjadi, yaitu ta'akib. Tanpa ada senggang waktu antara keduanya. Bisa dipahami? Mana takib? Agar ma'atuf terjadi langsung setelah ma'atuf ali terjadi. Dalam kondisi bersambung. Setelah ini langsung ini. Tanpa ada senggang waktu. Dan yang namanya apa? Ta'akib itu bihasabi sesuai dengan pembahasannya. Sesuai dengan pembahasannya. Contohnya, enggak mesti langsung gitu. Kalau yang langsung ya ada. Kayak contoh itu. Masih ingat bait itu? Kifah nabki min zikro habibin wa manzili bisik tuliwa liwa baina langsung itu. Dahul haumal, enggak ada misah. Jadi sekte liwa berada di ujung dahul yang itu berbatasan langsung berdempetan langsung dengan haumal. Contoh lagi jazaidun fa'amrun. Datang Zaid langsung amr setelah itu. Mata Zaidun wa amrun. Zaid mati. Setelah itu langsung diikuti kematian apa? Amr. Yang ada tarohi dan ingat yang namanya apa? Ta'qib itu sesuai dengan pembahasannya. Enggak mesti langsung seperti itu. Contohnya tazawwaja fulanun fawalad fawulidalah. Ya, tazawwaja fulanun wa fawulidalah. Si fulan menikah langsung setelah itu punya anak. Kapan ini dikatakan tazawwaja fulanun fawulidalah? Apabila tidak ada jarak antara pernikahan dia dengan kelahiran kecuali jarak hamil saja. Begitu nikah langsung hamil, setelah itu punya anak. Ya, tapi kalau misalkan Eh, dan nikah kemudian lama gitu nggak ya pas dikatakan apa faulida lah nggak ya pas jadi paham ya yang namanya apa takhi bahasa, sesuai dengan keadaannya <clears throat> Contoh yang lain dahol tu Makkah fal Madinah. Dahol tu Makkah fal Madinah tak. Saya masuk ke Makkah kemudian langsung ke Makkah ke Madinah. Apabila engkau tidak mukim di Mekah, hanya lewat saja sebentar langsung ke Madinah. Hanya beli apa? Sesuatu langsung berangkat ke Madinah. Kemudian i'rabnya ya amatahu fa akbara amata fi'lun madin mabni al-fath wa fa'il mustatirun fi jawazan taqtiruhu huwa wal ha dhamir muttasil mabni al ad-dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bih. فأقبره فحرف عطف أقبر فعل ماض مبني على الفتح وفاعل مستتر فيه جواز أن تقتله هو والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفعل معطوف على ما قبله jadi الجملة على الجملة معطف أي جملة قبل الجملة kemudian <coughs> thumma Dan summa fungsinya di sini litertib wa tarahi untuk menunjukkan urutan juga. Paham ya mana urutannya? Yang kedua datang setelah yang pertama. Ma'tuf terjadi atau datang setelah ma'tuf alaih. Itu apa? Tertib. Kemudian wa tarahi. Ah, ini bedanya dengan fa. Kalau fa ma ta'qib, wa ta'qib ini wa tarahi ada senggang waktu. Antara apa? Ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hal terjadinya. Paham ya? Contohnya di sini, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian apabila Allah telah menghendaki ansyarah, Allah pun akan membangkitkan manusia. Di sini ada tarohi kan? Ada tarohi. Ya Arabnya Thumma harfu atfin إذا ظرف لمستقبل من الزمن شاء في الماضي وفعل مستتر فيه جوازا تقتله هو أنشر في الماضي وفعل مستتر فيه جوازا تقتله هو والها مفعول به ومفعول المشيئة محذوف نيت mana mafulnya sya'a mahdhuf ya saya ulangi robnya idza dharfun limastaqbal min az-zaman sya'a fi al-madhi wa fa'il musatir أنشر فعل الماض وفعل مستتر في جوازا تقديره هو والها أنشره ها مفعول به sedangkan maf'ulnya sya mana mahdhuf apa takdirnya idza syaa insyarahu ansyarah yakni apabila Allah menghendaki kebangkitan maka Allah akan bangkitkan apabila Allah telah menghendaki kebangkitan maka Allah akan bangkitkan jadi mahdhuf fa'ilnya syaa karena sudah dipahami ya dari yang setelahnya ansyarah. Maksudnya idza syaa insyarahu ansyarah. Apabila Allah telah menghendaki bangkitan maka Allah akan bangkitkan. bangkitkan. Di sini digunakan kalimat syaa untuk memberitakan bahwasanya terjadinya masya Allah di sini nggak tahu kapan terjadinya. Karena yang namanya terjadi hari kiamat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian wal 'atfu bihatta qalilun. Dan mengatofkan dengan hatta itu sedikit. Ya, mengatofkan atau penggunaan huruf atof dengan hatta sedikit Wa yashtarut fihi an yakuna al-ma'tuf biha isman zahiran wa min al ma'dhufi alaih wa ghayatan lah. Disyaratkan untuk mengatofkan dengan hatta agar ma'tuf dengan hatta yang diatofkan dengan hatta adalah isim yang zahir, bukan apa? Bomir. Dan agar ma'tufnya merupakan bagian dari ma'tuf alaih dan akhir dari ma'tuf alaih Berarti di sini terkumpul beberapa persyaratan ya. Syarat yang pertama untuk kita mengapaf dan hatta agar yang pertama ma'tufnya isim. Ya. Agar apa? Ma'tufnya isim. Tidak boleh mengatofkan fiil kepada fiil yang lain dengan hatta. Tidak boleh dikatakan akram tu zaidan. Ya, akram tu zaidan bikulli ma aqdir alaihi hatta tu ataupun hatta tu nafsi khadiman lah. Tidak boleh dikatakan akramtu Zaidan bikulli ma aqdir alaihi hatta tu nafsi khadiman lah. Saya memuliakan Zaid dengan segala apa yang saya mampu sampai saya posisikan diri saya sebagai pembantunya. Enggak boleh hatta akamtu. di atofan tu kepada fi'il akramtu enggak boleh. Ya, itu syarat yang pertama agar ma'tufnya apa? I, isim. Yang kedua agar isimnya isim bohir bukan apa? Domir. <coughs> Tidak boleh isim domir diapofkan kepada isim yang lain dengan hatta. Tidak boleh dikatakan qauman nas hatta ana. Manusia bangkit hatta ana. Sampai pun saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena anak ada isim isim domir. Yang ketiga, agar ma'tufnya bagian dari ma'tuf alaih. Ya, agar apa? Ma'tufnya adalah bagian dari ma'tuf alaih. Sama saja, apakah dia merupakan bagian dari ma'tuf alaih secara hakiki? Contohnya, ja'al hujjaj hatta al-musyatu. Ja'al hujjaju hatta al-musyat. Datanglah para haji sampai pun yang berjalan kakinya. Ya. Hakiki al-musyah bagian dari al-hujjaj ataupun hukumnya saja dia merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Contohnya, a'jabatni al-jariyatu hatta kalamuha. A'jabatni al-jariyatu hatta kalamuha. Mengagumkanku jariah itu sampai sampai pun apa? pembicaraannya sampai pun ucapannya. Ya, kalau ini hukumnya. Jadi secara hukum yang namanya kalam itu bagian daripada apa? Al-jari itu sendiri secara hukum, bukan secara hakiki. Kalau yang secara hakiki merupakan bagiannya itu al-musyah, itu secara hakiki bagian dari al-hujjaj. Kalau ini boleh enggak nih? Ajabatni al-jariyatu hatta waladuha. Boleh enggak? Ajabatni al-jariyatu hatta dua Boleh enggak? Mengagumkanku jariyah itu budak itu hatta dua sampai pun anaknya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena walad ya bukan bagian dari al-jariyah. Beda dengan kalam. Kalamnya jariyah itu secara hukum bagian dari al-jariyah itu sendiri. Dan juga beda dengan tadi al-hujjaj bersama al-musyatu. Syekh Sya'al hujaju al musyatu. Datanglah para haji hatta al musyatu. Sampai pun yang berjalan kaki dari mereka. Ini kan al-musyah bagian dari hujaj. Yang sering dicontohkan apa? Nanti akan ada di sini. Contoh akal tu sama kata hatta ra'saha bin nasab. Saya makan ikan hatta ra'saha sampai sampai pun kepalanya dengan nasab. Di sini terpenuhi empat syarat, iya kan? Pada ma'tufnya terpenuhi empat syarat pada ma'tuf. Yang pertama pada ma'tuf dengan hatta. Yang pertama ma'tufnya isim, yaitu apa? Ro's, iya kan? Yang kedua ro's adalah isim zahir, bukan apa? Bomir. Yang ketiga ro's itu bagian secara hakiki dari samakah, iya kan? Bagian secara hakiki dari samakah. Kemudian yang keempat bahwasanya ro'os ini ghoyah. Ah ini belum ya yang empat ya. Ro'os ini ghoyah akhir dari apa yang sebelumnya. Saya makan ikan sampai pun kepalanya. Yang terakhir dimakan apa? Kepalanya. Itu biasanya. Ya. Apalagi kalau berjamaah. Yang makannya kepala dulu ya sudah ke kebagian daging. Biasanya yang dikejar apa dulu? Ya selain kepalanya ya kan. Dimakan dulu habis baru semuanya nengok ke kepala. Ah, kepala sekarang. Jarang-jarang kan kepala dulu. Yaudah pasti ya mau nyari daging udah habis. Ya jadi itu empat yang harus ada pada isim yang diatofkan dengan hatta. Yang pertama ma'tufnya harus isim, kemudian isim isim zahir. Yang kedua agar ma'tufnya adalah bagian dari ma'tuf alaih. Dan yang ketiga bahwasanya ma'tuf alaih eh, bahwasanya ma'tufnya harus merupakan akhir dari apa? Ma'tuf alaih. Boleh juga dalam contoh ini hatta siha dikasrah hatta siha dengan menjadikan hatanya huruf jar. Boleh pula suha dengan dijadikan hatanya ibtidaiyah, roksunya sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf, makulun. Boleh. Kemudian wa juzul jar lahu wah ini ada juga di sini wa juzul jar lahu ala anna hatta jaratun كما تقدم في المحفوظات ويجوز رفع له على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدا والخبر محذوف أي حتى رأسها مكهول mengejarkan dengan hatta dengan menjadikan hatta sebagai huruf jar sebagaimana yang telah lewat pada mahfudat dan boleh pula merofakkan yang isim yang datang setelah hatta dengan menjadikan hatta sebagai huruf ibtidaiyah dan isim setelahnya dalam contoh ini ro's dijadikan sebagai mubtada yang mahdhuf Ditakdirnya hatta ra'suha makul. Sampai pun kepalanya makul dimakan. Ya cukup dulu lah. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan. Nanti kita masuk ke huruf apa berikutnya. Makna dari huruf, apa berikutnya. Yaitu am. Ada? Ya subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.